Dan kemudian salah satu dari makna-makna tersebut adalah makna bayanuha, menjelaskannya. Kata beliau, "Idza kana la yantafi' biha illa bi bayaniha." Kalau yang namanya persaksian syahadah tidak bermanfaat kecuali kalau dia menjelaskannya apa yang dimaksud dalam ikrarnya maka demikian pula syahadah ketika disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan maka Allah pun ketika mempersaksikan la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, menerangkannya dan membuktikannya. Bisam'i wal basari wal aqli dengan dalil-dalil sam'i dalil sam'i adalah Quran wa sunnah dengan dalil-dalil al-basari dalil yang bisa dipandang bisa dilihat oleh kasat mata ini bukti-bukti nyata yang terjadi dalam alam semesta wal aql dan juga dengan akal yang sehat dan sudah dibahas kemarin amma sama' adapun dalam sama' dalam dalil-dalil naqli Quran wa sunnah Allah telah menjelaskan dalam sekian banyak ayatnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Seperti ucapan Allah Hamim al wal kitabil mubin Hamim dan kitab yang menerangkan, yang menjelaskan. Demikian pula Allah katakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin atau alif lam ra ayatul kitab wa qur'anin mubin semua disebut dengan mubin karena Al-Qur'an memberikan bayan memberikan penjelasan dan keterangan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala hada bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin bahwasanya ini kata Allah adalah bayanun lin penjelasan bagi manusia petunjuk bimbingan nasihat untuk orang-orang yang takwa fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwa yang diperintahkan pada rasul kami adalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Berarti bayan yang terkandung dalam kalimat syahida itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mempersaksikan dengan keterangan-keterangan yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW tak mubayyinah Datangnya sunnah-sunnah adalah untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam Quran. Allah sampai pada akhirnya Allah katakan al yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna penjelasannya, telah sempurna hukum-hukumnya dan semua yang disyariatkannya lengkap. Allah itu dalil sam'i Allah memberikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dengan dalil-dalil sanai. Wa amma ayatuhul iyaniyah al-khalqiyah. Adapun tanda-tanda keterangan-keterangan dari apa yang nyata. Iyaniyah ini apa yang nyata terjadi di hadapan kita. Al-khalqiyah yakni dari penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang bisa kita lihat dengan kasat mata, bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Adalah lawan nazar atau nazar fiha yaitu dengan melihatnya, memperhatikannya. Afala tanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Tidakkah kalian melihat apa yang di langit dan di bumi? Bagaimana kami angkat tanpa tiang dan seterusnya. Yang semuanya yadullu ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mungkin akan terjadi kesempurnaan ini kalau ada dua ilah. Kalau ada dua pencipta, kalau ada dua sesembahan akan hancur alam semesta ini. Famadhar fiha والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آيات القولية والسمعية. Dengan melihat apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini akan menunjukkan apa yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil qauliyah. Apa yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil sam'iyah. Ini yang ditunjukkan dalam Quran wa Sehingga yang kedua menambah keyakinan kebenaran apa yang ada dalam Quran wa wal aql. Yang ketiga al Ya Yajma baina hada wa Dan akal Allah berikan agar mereka bisa memahami keduanya. Ayat-ayat yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dan ayat-ayat yang terdapat di dalam alam semesta. Ayat Quraniah dan ayat Kauniah. Akal akan bisa memahami keduanya dan menyatakan dengan apa yang dipikirkan di pikirannya bahwa ini nyata benar hak fayajzim bisihhati ma ja'at bihi rusul maka dia akan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul pada tafiq akhirnya klop akhirnya tafiq saling dukung mendukung antara syahadatus sam'i wal basari wal aqli wal fitrah akan klop saling dukung mendukung antara syahadah persaksian dengan sama Persaksian dengan basar, persaksian dengan akal, dan persaksian dengan fitrah manusia. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak mungkin bertentangan akal dengan nakal kecuali kalau ada yang rusak salah satunya. Kalau dalil-dalil nakli secara isi rusak tidak mungkin. Quran dan sunnah adalah hak. Maka jelas akalnya yang tidak beres. Atau kalau bukan pada akarnya nggak beres, bukan pada inti dari Quran dan Sunnahnya, tapi riwayat hadisnya yang baik lemah. Kalau riwayatnya sahih dan akalnya sehat, pasti akan klop. Nggak mungkin ada pertentangan antara akal dengan nafsu. Antara akal dengan nukilan Quran dan Sunnah. Nggak mungkin ada pertentangan. Kalau akalnya sehat dan riwayat-riwayatnya sahih, bahwa سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية Maka Allah subhanahu wa ta'ala Karena kesempurnaan keadilannya Kesempurnaan kasih sayangnya Kesempurnaan ihsannya kepada hamba-hambanya Dan karena hikmahnya yang tinggi Dan kecintaannya kepada udur yakni memaklumi maka Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pula iqamatul hujjahnya dalam menegakkan hujjah maka Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali akan mengiringkan bersamanya bukti-bukti ini karena hikmahnya Allah, karena Allah Maha Adil, karena Allah Maha Kasih Sayang, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, maka Allah ketika mengutus seorang rasul, Allah akan membawakan bersamanya hujjah akan menyertakan bersamanya bayina keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Tadullu ala sidqihi fima akhbara bih, yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati." Sungguh kami telah utus para rasul dengan membawa bayinat. Bayinat adalah bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan dan kami turunkan bersamanya alkitab wal mizan. Qanibirin a'azakumullah perhatikan. Disebutkan bayinat, disebutkan pula alkitab. Yani bayinat tadi adalah sesuatu yang lain dari apa yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Kalau begitu apa? Selain kitab yang dibawa oleh mereka, ada bayinat, yakni bukti-bukti yang Allah berikan berupa mukjizat-mukjizat atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul. Apakah muajizat muajizat yang kita kenal yaitu amr kharif lil adah, perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan seperti tongkat Nabi Musa jadi ular atau ketika Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan terbelah lautan itu, itu bayinah atau kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada mereka walaupun mereka dalam keadaan sedikit wakam Betapa banyak fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kadiratan biidnillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar biidnillah ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti juga. Bayinat. Bukti dalam bentuk ayan. Dalam bentuk halqi khalqiyah, ya, penciptaan dalam bentuk apa yang Allah berikan kepada nabinya sebagai bukti kebenaran mereka para rasul. Laqad arsalna rusulana. Kami telah utus rasul-rasul kami bil dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan, timbangan untuk mengukur kebenaran dan kejelekan. Liyakum nasu bil qist agar manusia menegakkan keadilan agar manusia tegak dengan kebenaran demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau, wahai Rasul. Kecuali orang-orang yang kami beri wahyu mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan tanyakan kepada ahla dzikri, orang-orang yang berilmu kalau engkau tidak tahu, kalau kalian tidak tahu. Bil bayyinati Dengan bukti-bukti yang jelas dengan kitab. Demikian pula Allah berfirman, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa qultum. Dikatakan oleh Allah, "Qul," katakan wahai Rasul pada mereka. Qad ja'akum rusulun min qabli. Telah datang para rasul-rasul sebelumku bil bayyinati wa zubur atau bil bayyinati wa billadhi qultum dengan keterangan-keterangan yang jelas dan dengan apa yang kalian katakan. Qul inna a'azakumullah apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam semoga salawat dan salam alaihim ajma'in semoga Allah berikan salawat dan salam kepada seluruh para rasul bahwasanya yang namanya rasul pasti akan diiringkan bersamanya bayinat dan ketika musyrikin Quraisy menangis, kalau engkau memang rasul mana buktinya Coba turunkan malaikat bersama kami atau berikan kepada kami mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Qad ja'akum telah datang kepada kalian para rasul-rasul yang membawa bukti-bukti nyata wabilladzi qultum dan membawa apa yang kalian katakan yang kalian minta falima qataltumuhum kenapa kalian bunuh mereka para anbiya in kuntum sadiqin berarti mereka ketika menuntut bukti menuntut mukjizat itu hanya sekedar pendustaan saja, hanya sekedar alasan yang dibuat-buat untuk menolak dan menentang apa yang dibawa oleh para Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga jangan dikira mereka akan beriman kalau diberikan mukjizat. Kalau memang itu adalah Rasul, coba belah bulan ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dan Rasulullah SAW berdoa kepadanya dan mengatakan pada mereka, "Undur, lihatlah dalam keadaan bulan terbelah. Buat sahur di antara dua belahan bulan dan mereka semua menyaksikan. Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tetap tidak beriman dan mereka berkata hada sihru ibnu Abi ini sihirnya anak tukang kambing kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada beliau, nabi yang mulia. Mereka melecehkannya, merendahkannya dengan kalimat anak tukang kambing. Itu kan sihir katanya. Lihat, dibawakan bukti nyata dalam bentuk bukti yang nyata dilihat oleh mata kepala mereka. Tetap mereka tidak beriman. Maka Allah ajarkan nabinya, jawab mereka. Kul katakan pada mereka, kerja akum rusulun min qabli. Telah datang rasul-rasul sebelumku bil bayinat wa billadzi qultum. Dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti nyata dan dengan apa yang kalian tuntutkan, apa yang kalian katakan tadi, yakni mujizat, amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan telah dibawa oleh mereka dan ditunjukkan apakah kalian beriman? Ternyata kalian bunuh mereka. Ini Bani Israel. Falima qataltumuhum kata Allah. Kenapa kalian bunuh mereka, para anbiya, padahal mereka membawa bayinat, membawa bukti-bukti nyata. Karena Berarti yang namanya bayinat ada dua jenis. Bayinat dalam bentuk kitab, kitab, keterangan-keterangan, bukti secara sam'i, qawli, juga bukti-bukti dalam bentuk sesuatu yang Allah takdirkan. Di antaranya mukjizat-mukjizat. Qala wa in kazzabuka faqad kuddiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wa zubur wa bil kitabil munir. Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya bahwa kalau engkau didustakan, nabi-nabi terdahulu pun sama didustakan. Fa'in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau, fakat kudziba di min qablik, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum engkau. Jauh bil bayinat, padahal mereka datang membawa bukti-bukti. Wazubur wal kitabil munir, bukti-bukti keterangan yang jelas, kitab-kitab yang sangat terang benderang. Allahul الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان Allah lah yang telah menurunkan kitab dengan kebenaran dan dengan timbangan yang hak membuktikan ini hak ini batil ini benar ini salah dengan pas demikianlah dari hikmah Allah dan keadilan Allah. Allah Subhanahu wa tidak membiarkan para rasul diutus tanpa bukti-bukti. Allah mengutusnya dan Allah memberikan bukti-buktinya. Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai bukti san'i, sebagai bukti yang nakli, dan juga Allah Subhanahu wa taala menafsirkan takdir-takdirnya supaya terbukti nyata bahwa ini hak dan yang sana batil. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah hak, apa yang dibawa oleh Musa ilama al-Kadzab adalah batil. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Mereka meminta beberapa bukti. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Para Rasul meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah SWT Ketika Musa Ketika Musailamah Al-Kadzab dipanggil oleh pengikutnya bahwa sumur kami kering, hanya sedikit airnya. Maka Musailamah Al-Kadzab berdoa, ternyata air itu tambah habis, hilang jadi kering. Yang tinggal sedikit tadi turun. Maka mereka berkata, kamu adalah bukan Rasul. Tidak mungkin kau demikian keadaannya dimulai oleh Allah atau tidak diberi oleh Allah apa yang kamu minta dan seterusnya. Ini adalah bukti dalam bentuk kejadian yang Allah takdirkan. Alhamdulillah, ketika bertempur jihad fisabilillah, Allah menangkan ahlul haq, kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat dan Allah hancurkan, Allah kalahkan Musailamah al-Kadzab dan pengikutnya. Itu juga dalil. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wasana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh mesti atasku untuk memenangkan orang-orang mukmin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang kami hormati, bahwa itu pun merupakan bayinat. Di antara bayinat yang sangat jelas sudah sering kita dengarkan kisah-kisah para anbiya. Di antara mereka yang Allah berikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sampai yang paling samar pun ternyata tidak berarti beliau tidak punya mukjizat. Punya. Punya bukti-bukti keterangan dari Allah yang sepintas kayaknya bukan mukjizat. Ternyata itu adalah mukjizat yang lebih jelas. Seperti apa yang terjadi pada Hud alaihissalam. Hatta inna min akhfa ayatir rusul. Hingga di antara yang paling samar dari bukti-bukti yang Allah berikan pada para rasul adalah apa yang Allah berikan pada Hud alaihissalam. Sehingga kaumnya berkata, kaum Hud, Qalu ya Hud maji'tana bibayyinatin. Wahai Hud, engkau tidak datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang nyata. Engkau tidak membawa bukti-bukti. Engkau tidak membawakan keterangan delil bukti-bukti dari kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau engkau Rasul. Kata mereka. Wa ma'ahadha fabayyinatuhum min awbahil bayinat. Padahal bayinatnya yang Allah berikan kepada Hud adalah min awdahil bayinat. Dari sejelas-jelas bukti yang Allah berikan kepada Hud. Tapi liman li tadadburihi. Bagi siapa-siapa yang memang Allah berikan taufiq. Yang Allah berikan taufik untuk bertadabbur. Yang Allah beri taufik untuk memahami. asyara Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan apa yang terjadi yang merupakan bukti yang Allah takdirkan untuk Hud. Allah kisahkan Hud alaihi salam. Qala inni ushidullah. Ketika ditantang oleh kaumnya, mana buktinya kalau engkau Rasul? Apa jawabannya? Qala beliau mengatakan alaihi salam Inni ushidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun aku mempersaksikan di hadapan Allah dan persaksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dan kemudian silahkan kalian bikin tipu daya, bikin rencana-rencana jahat terhadapku. Silahkan sekarang jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian juga. Ma min dabbatin illa huwa akhidun min asyafiha. Enggak ada binatang melata pun yang merayap di muka bumi, satu makhluk pun yang merayap di muka bumi kecuali di tangan Allah lah ubun-ubunnya. Allah yang menentukan kapan matinya, kapan Allah takdirkan demikian, kapan Allah takdirkan demikian. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini jawaban Hud alaihi salam yang sangat tegas yang sekaligus menunjukkan bayinah min awdahil bayinat menunjukkan keterangan yang paling jelas paling gamblang bahwa dia adalah rasul alaihi salatu wassalam kenapa lihat keterangan beliau selanjutnya Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi setelah membawakan kisah ini fahada min a'zamil ayat anna rajulan wahidan yukhatib ummatan 'azimah ini bukti yang nyata. Satu orang manusia mengajak bicara satu umat dengan kalimat yang seperti ini. Dengan kalimat yang sungguh tidak mungkin diucapkan kecuali orang yang yakin ada pembela yang membelanya dengan kepastian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ghaira jaza'in wala faza'in wala khawar. Berbicara, mengajak bicara satu umat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gentar, tanpa ragu-ragu. Dia katakan dengan tegas, Inni bari'un mimma tusyriku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan silakan kalian membuat rencana-rencana terhadapku sekarang la tundirun jangan ditunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Satu umat ditantang oleh satu orang. Hud alaihi salam. Bal huwa wathiqun bima qalahu Kenapa beliau dalam keadaan tegas dan yakin, nggak ada rasa takut, rasa gentar sama sekali? Karena beliau wasiqun bima qalahu jazimun bihi fa Allah. Karena dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan apa yang dikatakan la ilaha illallah, dia yakin, saya yakin yakin. Jazimun bihi. dia menegaskan setegas-tegasnya fa Allah maka dia persaksikan dengan nama Allah dan dia katakan usyhidullah aku persaksikan kepada Allah itu awalan ala bara'atihim min dinihim wa ma hum alaih mempersaksikan kepada Allah ya Allah aku berlepas diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah setelah itu isyhad wa bihi mu'tamad alaih kemudian mempersaksikan kepada mereka mu'limun liqaumihi, memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah lah yang akan membelanya. Allah lah yang akan memenangkannya. Allah lah yang akan melindunginya. Ghaira musallatin lahum alaih. Dan Allah tidak mungkin akan mengalahkannya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang musyrik itu mengalahkannya. Tumma ashadahum ishada mujahir. Kemudian dia mempersaksikan dengan terang-terangan bahwa dia berbeda dengan kaumnya. Aku tidak seperti kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Keramat-keramat kalian yang kalian keramatkan. Aku tidak percaya dengan semua yang kalian besar-besarkan dari kuburan-kuburan nenek moyangmu. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada batu nisan. Tidak seperti kalian. Ini mukhalafah terang-terangan mengatakan bahwa aku tidak seperti kalian. Setelah itu menentang. Fakiduni wala tunzirun. Karena yakin Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka yuwaluna alaiha wa yu'azuna alaiha wa yabduluna dima'ahum wa amwalahum binasratihim laha. Karena beliau yakin bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang mereka berwala kepadanya. Memusuhi karenanya sampai berani menumpahkan darah karenanya adalah perkara-perkara batin dan sesuatu yang batil. Sedangkan yang diimaninya Allah Subhanahu wa taala, yang esa adalah hak. Karena Hud alaihi salam yakin, maka beliau menyatakan dengan tantangan tadi. Akkada dzalika alaihim bil bihim wahtiqarihim wazdira'ihim maka Hud menyatakan dengan tegas tentang mereka bahwa mereka salah mereka akan kalah mereka rendah lau yajtami'una kulluhum ala kaidihi walaupun mereka berkumpul menjadi satu untuk memberikan tipu daya kepada Hud alaihi salam tidak akan bisa nggak akan mampu Huma yu'ajiluna wa yumhilun. Dan juga beliau menyatakannya dengan kalimat sekarang. La tundirun. Jangan ditunda. Nggak perlu ditunda sekarang. Kalau kalian merencanakan rencana-rencana jelek, jahat kepadaku silahkan. Aku akan bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lam yakdiru ala dhalik. Mereka tidak akan mampu. Illa ma katabahu Allah Tidak akan mampu kecuali apa yang Allah takdirkan. Maka ternyata yang Allah berikan adalah kemenangan pada Hud dan Allah binasakan kaumnya yang ingkar. Wa amma Thamud fauliqu bis-saghiyah wa amma 'ad fauliqu bi-rihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud kami binasakan kata Allah dengan suara yang memutuskan jantung-jantung mereka. Wa amma ad, adapun ad, kami binasakan mereka. Birihin sorsorin atiyah. Dengan angin yang dingin. Yang disebut angin sorsor. Sab'a layalin wa tamaniyata ta'iyah. Tujuh malam, delapan hari atau delapan hari, tujuh malam. Terus menerus. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jazimin, kata Allah mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Rumahnya masih utuh, tidak rusak, tapi di dalamnya adalah bangkai-bangkai ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Bangkai-bangkai seperti pokok-pokok pohon korma yang telah lapuk. Seperti batang-batang pohon korma yang telah busuk. Nggak ada yang menguburkannya, nggak ada yang ngurusnya. Karena semuanya bersama-sama mati tantangan Hud alaihi salam. Allah buktikan. Fahadihi syahadah. Ini pun termasuk syahadah. Syahid Allahu annahu la ilaha illallah. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Allah persaksikan dengan keterangan-keterangan yang nyata dalam kitab-kitab yang diturunkan. Dan Allah pun mempersaksikannya dengan bukti-bukti termasuk bukti yang diucapkan oleh Hud salam. Fakiduni wala tumbirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Silakan bikin tipu daya terhadapku, jangan ditunda-tunda dan aku bertawakal pada Allah. Apakah Tuhan kalian yang hak atau Allah Subhanahu wa taala? Apakah sesembahan-sesembahan kalian yang hak atau Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah buktikan bahwasanya Allah wal hak dan yang selainnya adalah batil. Kau muslimin yang saya hormati. Bukankah ini pun bayinat? Kalau mukjizat-mukjizat dalam bentuk yang seperti mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabi yang lain mungkin tidak terlihat, tetapi ini pun merupakan mukjizat. I'jaz artinya mematahkan hujah lawan. Itu i'jaz. Membikin lawan tidak bisa berbicara apapun. Membikin lawan nggak bisa membantah apapun terbukti nyata di hadapannya mereka membanggakan tukang-tukang sehirnya, Fir'aun menyatakan kami punya tukang-tukang sehir yang lebih hebat dari kamu. Tapi kenyataannya Allah pun memberikan syahadah persaksiannya bahwa apa yang mereka lakukan adalah batil wala yuflihus sahiru haitsu Sungguh sihir dan tukang sihir nggak akan membawa falah maka ketika mereka melemparkan hisiyahum wa hibaluhum. Mereka lemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka kemudian menjadi ular. Maka Musa alaihi salam Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang besar. Dan memakan ular-ular mereka yang sesungguhnya tongkat-tongkat dan tali temali. Tukang-tukang sihir paham kalau yang mereka lakukan hanya sehat yang mereka lakukan bukan hakiki, bukan hakikat. Jangankan mau memakan sesuatu. Ternyata yang terjadi pada tongkatnya Nabi Musa dipahami oleh tukang sihir karena mereka mengerti sihir. Itu bukan sihir. Menjadi ular yang benar-benar hak. Benar-benar hak ular yang bisa makan. Itu yang membuat tukang-tukang sihir pertama percaya. Ini bukan sihir. Maka tukang-tukang sihir menyatakan Aman nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sehingga Firaun murka dan mengatakan kepada tukang-tukang sihir itu, "Amantum qabla an adana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr." Sungguh kalian beriman kepadanya padahal belum aku izinkan. Kok kurang ajar kalian? Sungguh Musa ini ternyata guru kalian dan yang mengajari kalian sihir. Eh. Mana bin Azakum wa Fir'aun murka. Eh. Sampai mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum bi judu'in nakhli. Sungguh akan aku potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan dan akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon korma. Qul inna a'udzu marah besar. Kenapa? Karena tukang-tukang sihirnya sudah beriman. Kenapa tukang-tukang sihirnya beriman? Melihat syahadah ayanan. Melihat bukti nyata di hadapan mata. Bukti yang nyata di hadapan mata. Ini jelas bukan sihir. Kalau sihir nggak bisa seperti itu. Hanya terlihat seperti ular. Terlihat seperti demikian. Ternyata pada hakikatnya tetap tali. Nggak bisa makan, nggak bisa apa. Ini yang terjadi sehingga mereka karena melihat bukti yang nyata mereka menyatakan aman, amanna, kami beriman. Ternyata tukang-tukang sahir tadi berimannya sungguh-sungguh. Dan dia berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya innama taqdi hayata dunia. Wahai Fir'aun, sesungguhnya keputusan-keputusanmu itu hanya keputusan dunia jadi kalaupun sampai dipotong tangannya, dipotong kakinya, dunia. Setelah itu mati, Allah akan memutuskan dengan keputusan yang kekal. Kamu dalam nar, orang beriman dalam jannah. Adapun engkau, innama taqdi hayatan dunia. Engkau hanya memutuskan keputusan-keputusan dunia. Raja sesaat kemudian mampus. Allah tenggelamkan fil yammi wa huwa mulim. Allah tenggelamkan dalam lautan dan dalam keadaan jahat. Sallallahu alaihi ini semua syahadah. Jadi kita masih membahas tentang syahadah. Persaksian itu termasuk di dalamnya pembuktian. Penjelasan-penjelasan sebagai bukti. Qala rahimahullah, fa ayyu ayatin wa burhanin ahsan min ayatil anbiya. Maka di mana ada bukti-bukti, keterangan-keterangan yang lebih bagus daripada bukti-bukti yang Allah berikan kepada para nabinya barahinihim wa adillatihim bukti-bukti dalil-dalil yang Allah berikan pada mereka wahiyya syahadatun minallah itu pun syahadah minallah itu adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang bayanaha li'ibadihi al bayan yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya sejelas-jelasnya. al bayan puncak kejelasan setinggi-tingginya. Wa min asma'ihi ta'ala al-mu'min. Dan perlu diketahui bahwa di antara nama Allah al-mu'min. Al-mu'min maknanya dalam salah satu tafsir adalah musaddiq, membenarkan. Apa yang dimaksud? Alladhi yusaddiqu as-sadiqina bima yuqimu lahum min syawahid sidqihim yakni Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang-orang yang benar, membenarkan para anbiya, membenarkan orang-orang yang jujur dengan memberikan bukti-bukti sehingga suatu saat akan terbukti dia jujur. Karena bin a'azakumullah hibalu kadhibi qasirah kata pepatah. Hibalu kadhibi qasirah. Talinya kedustaan itu pendek. Sekarang nggak ketahuan, ditelusuri talinya. Nggak jauh Tiba-tiba terbukti, oh dusta. Paling bisa dijaga satu hari dua hari. Paling lama seminggu sudah ketahuan kalau dia dusta. Bahkan kata para ulama ahlul hadis, para wabahum, para pemalsu-pemalsu hadis, malam ini dia berdusta, pagi sudah terbukti. Malam berdusta, kalau Rasulullah kata, pagi sudah terbukti kalau dia pendusta. Ya Yani Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kedustaannya dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan orang yang jujur dengan kejujurannya. Sehingga walaupun ketika sampai orang itu mati dalam keadaan orang semua mengatakan dia dusta, ternyata setelah dia mati beberapa waktu kemudian terbukti kalau dia benar terbongkar semuanya ternyata si fulan rahimahullah dia yang hak ternyata mereka-mereka yang dusta ini juga salah satu dari makna al-mu'min Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat eh, membenarkan kebenaran, membela kebenaran dan membuktikan kebenaran itu adalah kebenaran. Qala bin a'azakumullah. Qala rahimahullah. Sanurihim ayatina fil afaq. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq kami akan memperlihatkan bukti-bukti kami di seluruh penjuru. Wafi anfusihim dan juga pada diri-diri mereka hatta yatabayyan lahum annahul haq dan juga Allah datangkan bukti-bukti pada diri mereka hingga jelaslah annahul haq hingga jelaslah bahwa ini adalah hak apa yang dimaksud di sini domirnya kembali kemana annahu Domir ha dalam annahu kembalinya pada Quran. Ay al-Quran. yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti di apa di seluruh penjuru dan juga pada diri-diri manusia sendiri akan ada apa yang Allah takdirkan sebagai bukti bahwa Al-Qur'an ini hak. Kira-kira bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti-bukti apa? Kalau keterangan-keterangan yang jelas ada dalam Quran itu. Tapi untuk membuktikan bahwa Quran hak adalah kejadian-kejadian yang Allah takdirkan yang membuktikan kalau apa yang dikatakan dalam Quran benar. Yang membuktikan kalau apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya adalah hak. Tapi kalau timpakan musibah-musibah pada sebagian musyrikin terbukti ancaman-ancaman Allah terbukti ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah takdirkan orang yang jujur kemudian terbukti kejujurannya itu juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an adalah hak dan seterusnya. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Di antaranya adalah berita-berita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. La yakunanna min ummati kada wa qabla yaumil qiyamah atau layakunanna kada akan terjadi demikian akan terjadi demikian pada akhir zaman kemudian terjadi Allah takdirkan satu persatu min alamatis sa'ah as-sufra wal kubra tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecil terjadi Nanti kata Rasulullah SAW akan muncul wanita-wanita yang kasiyatin, ariatin, ma'ilatin, mumilatin, ru'usuhunna kasnimatil buktil ma'ilah akan muncul perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang yang disanggul rambutnya seperti punduk unta. Saat itu belum muncul dan sahabat belum tahu seperti apa kira-kira. Ternyata di zaman kita terjadi. Bukankah itu ayatul bayinat? Bukankah itu bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bukti kebenaran kenabian beliau. Hak muncul manusia-manusia perempuan-perempuan yang seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallam la yadkhuluna jannata jannah tawalayajin dari rihaha nggak masuk surga bahkan nggak mencium bau surga karena dia memamerkan auratnya di pas sepanjang jalan kasiatin alia pakai pakaian tapi telanjang pakaiannya tidak menutup aurat pakaiannya tidak menutup aurat-auratnya bahkan menampakkannya, memajangnya, memperindah auratnya. Ini khulibina azakumullah, la yadukulna jannata wa la yajinna rihaha. Gak akan masuk surga dan gak akan mencium bau surga. Khulibina azakumullah, ini termasuk contoh. Apa yang dikatakan Rasulullah? Terjadi. Terjadi. Nanti di akhir zaman. Bahwa para wanita akan lebih banyak sekian kali lipat daripada laki-laki. Kita melihat kenyataan terjadi. Semakin banyak, semakin banyak. Dan masih sekian banyak hadis yang memberitakan berita-berita dan Allah buktikan kebenaran-kebenarannya. Al-Quran menyampaikan berita-berita yang Allah buktikan kebenaran-kebenarannya. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dikatakan pula dalam surat Al Fussilat, "Qul ara'aytum in kana min 'indillah" Katakan, ini salah satu contoh dalam Quran. Qul ara'aytum min kana min 'indillah. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an ini kalau ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau saja min 'indi ghairihi lawajada fihi ikhtilafan katsira, maka niscaya akan didapat di dalamnya kontradiksi yang banyak. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan terbukti. Terbukti kalau ada orang yang ingin membuat kitab dikatakan kitab Tuhan, kemudian dikasih nama Talmud atau dikasih nama Darmogandul Gandul. Ini kitab dari Tuhan, kata mereka. Tadi lihat di sini isinya. kuat terjadi dalamnya ikhtilafan kathira Kenapa? Min indi ghairillah. Karena bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Al-Qur'an Jadi Allah Subhanahu wa taala semuanya hak dan saling dukung mendukung apa yang ada dalamnya. Enggak ada dua ayat pun yang bertentangan, enggak ada satu ayat satu hadis yang bertentangan. Karena dan ini bukti yang membenarkan Al-Qur'an. Karena kaum muslimin yang terhormat. Beliau berkata, Ibn Abdul Aziz, "Fasyahida." Maka Allah mempersaksikan dalam ayat ini, Subhanahu wa taala li rasulih 'Inna innama jaa bihil haq atau innama jaa bihi haqqun. Allah membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul adalah hak. Wa wa'ada annahu yuril ibad. Dan Allah menjanjikan untuk yuril ibadah menjanjikan untuk memperlihatkan bukti-bukti itu kepada para hamba-hambanya ayat al-fi'liyah al-khalqiyah Allah akan membuktikan memperlihatkan pada hamba-hambanya bukti-bukti dalam bentuk perbuatan Allah dan dalam bentuk penciptaan-penciptaan Allah dalam bentuk apa-apa yang Allah takdirkan ma yashhad bidzalika ya yang membuktikan tentang itu semua adalah hak jangan khawatir. Jangan khawatir sekarang kita menyampaikan keterangan yang jelas bahwa ini batil, ini bid'ah, ini sesat. Mereka yang melindunginya dengan subhat, bukan dengan dalil, tapi bukankah bukankah dan sebagian manusia tertipu. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kata Allah. Sanurihim akan kami perlihatkan bahwa apa yang mereka katakan adalah batil dan kami perlihatkan bahwa apa yang dikatakan oleh para rasul adalah hak. Apa yang dikatakan dalam hadis yang sahih adalah hak. Ini mana? Nurihim ayatina fil afaq kata Allah. Kami akan memperlihatkan, jangan khawatir. Sekarang kelihatannya mereka punya hujah padahal syubhat. Nanti sebentar lagi akan terbongkar, akan terbukti bahwa apa yang mereka katakan bukan dalil. Apa yang mereka katakan ternyata dhaif. Apa yang mereka katakan terhadap ternyata dusta. Akan terbukti biiznillah dengan izin Allah dan Allah menjanjikan. Tsumma dzakara ma huwa a'zam min dzalika kullihi wa ajal. Kemudian Allah menyebutkan apa yang lebih besar daripada itu dan lebih tinggi وهو شهادته سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء شهيد bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mempersaksikan dirinya bahwa Allah memiliki nama Asy-Syahid yang mempersaksikan atau yang menyaksikan. Fa inna min asma'ihi syahid. Karena di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syahid. Alladzi la yaghibu anhu syai' yakni yang tidak lepas dari pengetahuan Allah sedikit pun. La ya'zubu anhu bal huwa muttali' ala kulli syai' musyahid lahu enggak ada yang terlewat bagi Allah semuanya terlihat semuanya diketahui semuanya di dalam ilmu Allah Allah menyaksikannya alimun bitafasilihi Allah mengetahui rincian-rinciannya hadza istidlal bi asma'ihi wa sifatih ini yang dikatakan pembuktian dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat syahid, maka pasti Allah akan membuktikan. Karena Allah memiliki sifat mukmin, maka Allah pasti akan membenarkan. Membenarkan yang hak, membenarkan Rasul, membenarkan Tauhid, membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti Allah akan membuktikan bahwa Tauhid adalah hak. Bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hak Bahwa apa yang dibawa oleh ahli sunnah adalah hak bahwa apa yang dibawa oleh para sahabat adalah hak, bahwa apa yang dibawa oleh para tabi'in yang mengikuti para sahabat adalah hak, Allah akan buktikan pasti pasti pasti.